Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf dari Pasuruan, Habib Hadi bin Alwi Alkaf dari Malang, Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Sumedang Jabar. Kemudian dari Majelis Semaan Al-Quran atau Majelis Tikir Mantap Dikirul Ghafilin Isi pengumuman mengharap kehadiran kaum muslimin dan muslimat dalam acara Semaan Al-Quran Jantiko Mantap yang insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Sabut Pranoto Projo Putra Gusmi yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 11 Maret 2018 atau bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1439 Hijriah acara Semaan Al-Quran Mantap dan Tikrul Ghafilin jam 5 pagi tempat di kampus Universitas Islam Malang. Dan dari Takmir Masjid Agung Jamek Malang menginformasikan bahwa saat ini Takmir Masjid Agung Jamek Malang sedang melaksanakan pembangunan pondok pesantren Masjid Agung Jamek Malang yang berlokasi di Jalan Kauman Gang 4C. Berkenaan hal tersebut bagi para bapak, ibu hadirin yang berkenan untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kelangsungan pembangunan tersebut bisa berhubungan dengan takmir Masjid Agung Jamek Malang atau dimasukkan dalam kotak amal yang telah sediakan atau datang langsung ke sekretariat Takmir Masjid Agung Jamek Malang Jalan Merdeka Selatan Dalam Merdeka Barat nomor 3 Malang Adapun bagi Bapak Ibu hadirin yang berpartisipasi dalam bentuk bangunan ditentukan untuk satu meter persegi bangunan senilai 4 juta untuk setengah meter persegi senilai 2 juta dan senilai seperempat meter sebesar satu juta rupiah demikian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 تبعه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله dari mimbar yang mulia ini dan di hari yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini khatib mengajak pribadinya sendiri dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan semua yang telah diperintahkan oleh Allah dan telah diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya ma'asyiral muslimin di sisa usia kita, di sisa kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menghirup udara di dunia ini, marilah kita berikhtiar dan berusaha untuk meninggalkan semua yang telah dilarang oleh Allah dan telah dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar dan usaha ini ma'asyiral muslimin kita sempurnakan dengan senantiasa memohon petunjuk kekuatan dan hidayah dari Allah agar kita benar-benar dijadikan sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita berada di hari-hari terakhir bulan Jumadil Akhir dan insya Allah dalam hitungan hari kita semua akan memasuki bulan Rajab. Sebagaimana maklum ma'asyiral muslimin, di antara ibadah yang disyariatkan pada bulan Rajab adalah kita berpuasa pada hari-harinya dan sebagaimana maklum pula mengiringi puasa di bulan Rajab ini diiringi pula dengan prok kontra atau kontroversi tentang bagaimana hukum puasa di bulan Rajab. Kalau kita meneliti dan membaca ma'asyiral muslimin, apa yang disampaikan oleh para ulama kita merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah, hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secara umum ternyata tentang hukum puasa Rajab ini ada tiga pembahasan utama dan itulah yang akan kita rinci pada materi khutbah kali ini. Yang pertama ma'asyiral muslimin bila umat Islam atau kita mengamalkan puasa Rajab karena keumuman kesunahan sebagaimana Rajab termasuk di antara empat-empat bulan yang mulia atau al-ashhurul hurum bila kita berpuasa pada bulan Rajab karena meyakininya sebagai salah satu dari empat bulan yang mulia ini maka ini adalah sesuatu yang masyru' atau dibenarkan oleh syariat agama kita bahkan disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua hal kedua utama ma'asyiral muslimin tentang puasa rajab ini adalah bila kita sebagai umat Islam mengamalkan puasa rajab berdasarkan hadis-hadis yang palsu berdasarkan hadis-hadis yang maudhu maka ini tentu ghairu masyru' tidak dibenarkan oleh syariat agama kita dan poin yang ketiga hal yang ketiga yang utama tentang puasa rajab ini adalah bila kita sebagai umat Islam mengamalkan puasa di bulan di bulan Rajab ini karena berdasarkan hadis-hadis yang daif, hadis-hadis yang lemah, maka ternyata menurut para ulama kita ini juga ternyata adalah sesuatu yang masyru' dibenarkan oleh syariat agama kita. Bagaimana penjelasannya ma'asyiral muslimin? Untuk yang pertama, kita berpuasa sunnah berdasarkan keterangan bahwa Rajab ini adalah salah satu dari empat bulan yang mulia maka ini adalah sesuatu yang boleh dibenarkan oleh syariat bahkan ini adalah sesuatu yang disunnahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna iddatasy-syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum sesungguhnya bilangan bulan atau jumlah bulan di sisi Allah pada penciptaan langit dan bumi adalah 12 bulan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia di mana dijelaskan dalam hadis empat bulan yang mulia ini tiga yang pertama adalah sardun dan satu yang terakhir adalah fardun maksud yang sardun adalah tiga bulan pertama datang berturut-turut yakni Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram adapun satu yang terakhir sardun terpisah dari ketiga yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah bulan Rajab fala tadhlimu fihinna anfusakum Jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri. Ditafsirkan oleh para ulama, menganiaya diri sendiri adalah berbuat maksiat karena sejatinya ketika kita berbuat maksiat yang rugi adalah diri kita sendiri sebelum kita tentu merugikan orang lain. Berdasarkan ayat ini ma'asyiral muslimin, ulama kemudian menafsirkan bahwa seseorang yang berbuat dosa di bulan-bulan yang mulia yang jumlahnya empat ini maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ternyata sebaliknya siapa yang melakukan ibadah termasuk di sini ibadah puasa maka pahalanya keutamaan dan fadilahnya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Mujibah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam at Turmudi dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumil hurma watruk, sumil hurma watruk." Berpuasalah pada bulan-bulan yang mulia dan tinggalkanlah. Rasulullah mengulangnya, "Berpuasalah kalian pada bulan-bulan yang mulia dan tinggalkanlah." Dan sebagaimana maklum sekali lagi ma'asyiral muslimin, Rajab adalah di antara bulan-bulan yang mulia itu. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari yang merupakan kitab yang menjelaskan keterangan syarah-syarah sahih Bukhari Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan maka orang yang mengatakan anna ahaditha rajab bahwa hadis-hadis rajab tentang puasa rajab adalah maudhu'ah adalah hadis-hadis yang palsu in arada bihi ma yashmula al haditha dalah ala saumi umuman wa khususan fakidbun minhu wa buhtan siapa orang yang mengatakan dan melarang orang berpuasa pada bulan rajab dengan dengan mengatakan bahwa dalil-dalil atau hadis-hadis tentang puasa Rajab adalah hadis-hadis yang palsu dan bila yang dimaksud itu termasuk hadis yang secara umum ini yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan bulan-bulan yang mulia yang jumlahnya empat wa khususan atau juga yang dia maksud adalah hadis-hadis khusus tentang puasa rajab fakidbun minhu wa buhtan Imam Ibnu Hajar mengatakan ini adalah kedustaan dan tipu daya dari orang tersebut maka ma'asyiral muslimin inilah jawaban kita yang pertama terkait pro kontra bagaimana orang memperselisihkan puasa di bulan Rajab ternyata keterangan sedemikian rupa bahwa ketika kita mengamalkan puasa di bulan Rajab dalam rangka berpuasa di salah satu di empat bulan yang mulia maka ini adalah sesuatu yang masyru' dibenarkan dan disunnahkan oleh syariat agama kita adapun hal utama yang kedua ma'asyiral muslimin bila seseorang muslim mengamalkan puasa di bulan rajab berdasarkan hadis-hadis yang palsu maka itu bukan yang dimaksud oleh para ulama kita Al-Imam ibnu Hajar mengatakan para ulama mengajarkan para ulama menjelaskan menasehatkan kepada umat Islam untuk berpuasa di bulan Rajab tidak berdasarkan hadis-hadis yang palsu itu hasyahum min dhalik tidak mungkin itu dilakukan oleh para ulama kita Para ulama adalah pembimbing umat. Tidak mungkin mereka menjerumuskan umat Islam dalam kesesatan-kesesatan, dalam hal-hal yang kemudian di atas namakan kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulan kita yang kedua, kita berpuasa di bulan Rajab tidak berdasarkan hadis-hadis yang palsu itu. Yang ketiga, yang terakhir, ma'asyiral muslimin, kita sebagai umat Islam berpuasa di bulan Rajab bagaimana bila berdasarkan hadis-hadis yang daif hadis-hadis yang lemah tidak berdasarkan hadis-hadis yang palsu ada dua hadis atau secara total tiga hadis yang ditanyakan kepada Al-Imam Ibnu Hajar tiga hadis ini yang pertama dan yang ketiga terkait dengan bulan Rajab adapun yang kedua terkait puasa di hari Kamis, Jumat dan Sabtu kita bahas hadis yang pertama dan ketiga yang secara khusus membahas tentang puasa Rajab hadis yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab sesungguhnya di surga ada sungai yang bernama Rajab laun ma'uhu ab ashaddu bayadan minat thalji di mana kemudian air dari sungai yang bernama Rajab itu lebih jernih, lebih putih daripada salju. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Man sama yauman min Rajab, siapa orang yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, sakahullahu min dzalikan nahr, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya air minum dari sungai yang bernama Rajab ini. Hadis ini ditanyakan kepada Imam Imam Ibnu Hajar bagaimana status hadisnya sahih, hasan, dhaif atau kemudian palsu termasuk hadis yang ketiga yang ditanyakan oleh oleh seseorang kepada Al-Imam Ibnu Hajar dan beliau jelaskan dalam kitab Fathul Bari ditanyakan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yauman min rajab siapa orang yang berpuasa satu hari pada bulan Rajab kana kasiyami syahri maka seperti orang yang berpuasa satu bulan penuh Waman sama minhu sab'an dan siapa orang yang berpuasa tujuh hari di bulan Rajab ughliqat anhu abwabu jahannama as-sab'ah maka akan ditutup untuknya tujuh pintu neraka jahannam Waman sama thamanian dan siapa orang yang berpuasa delapan hari dari bulan Rajab futihat lahu abwabul jannati thamaniyah akan dibukakan untuknya delapan pintu surga Waman sama asyrata ayam dan siapa orang yang berpuasa minhu dari bulan Rajab selama 10 hari buddilat sayyiatuhu hasanat maka kejelekannya akan diganti dengan kebaikan yang artinya adalah dosanya bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan akan diganti dengan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dua hadis ini ma'asyiral muslimin yang menjelaskan tentang puasa Rajab ditanyakan kepada Al-Imam Ibnu Hajar ini hadis yang palsu atau hadisnya seperti apa statusnya dijawab oleh Al-Imam Ibnu Hajar seorang pakar hadis kenamaan yang ilmunya bisa kita manfaatkan sampai sekarang penulis kitab Fathul Bari yang memberikan syarah terhadap Sahih Bukhari kitab yang sangat sahih kedua setelah Al-Quranul Karim Al-Imam ibnu Hajar mengatakan laisat maudhu'ah bal da'ifah hadis-hadis yang engkau tanyakan tadi tidaklah palsu itu adalah hadis yang daif itu adalah hadis yang lemah yang pertama, karena di situ ada seorang perawi yang bernama Mansur Al-Asadi yang tidak disebutkan takdilnya atau komentar positifnya dari para ulama ahli hadis, tapi sebagian imam hadis meriwayatkan hadis darinya. Adapun hadis yang ketiga yang engkau tanyakan, maka ini ditegaskan dalam turuk atau syawahid dan dalam hadis-hadis yang lain yang membicarakan penjelasan yang senada, maka tidaklah palsu diangkat menjadi hadis yang dhaif, hadis yang lemah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah menjelaskan tentang status hadis ini, Al-Imam Ibnu Hajar kemudian memberikan kesimpulan bahawa berpuasa di bulan Rajab berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya tadi adalah sesuatu yang masyru' dibenarkan oleh syariat karena puasa Rajab termasuk fadailul a'mal ibadah-ibadah tambahan sudah maklum bahwa ibadah-ibadah tambahan atau fadailul a'mal bisa diamalkan oleh umat Islam berdasarkan hadis-hadis yang daif asalkan kemudian tidak Allah yakuna syadidad da'fi tidak kemudian sangat kedaifannya atau kemudian Allah yu'ariduhu tidak Allah yu'aridahu hadithun akhar sahih tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang derajatnya lebih tinggi baik itu sahih maupun hasan dan ternyata ini berlaku pada hadis-hadis tentang puasa Rajab meskipun tidak menutup kemungkinan memang ada hadis-hadis yang palsu tapi sekali lagi kita mengamalkan puasa di bulan Rajab bukan berdasarkan hadis-hadis yang palsu itu tapi kita mengamalkannya karena Rajab sekali lagi adalah bagian dari empat bulan yang mulia di mana kita disunnahkan untuk melakukan peningkatan ibadah termasuk berpuasa di dalamnya dan kita melaksanakan puasa di bulan Rajab berdasarkan hadis-hadis dhaif itu dan tidak mengapa karena puasa Rajab ini termasuk fadailul a'mal semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan petunjuk hidayah dan kepada kita semuanya agar kita bisa melaksanakan kebaikan demi kebaikan untuk menambah pundi-pundi amal kebajikan kita termasuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kekuatan bagi kita untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Rajab yang beberapa hari bersama kita akan menyambutnya sehingga kita memang benar-benar oleh Allah dijadikan sebagai orang-orang yang baik ditentukan sebagai orang-orang ahli ibadah dan kita semua keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sangat baik yang kapanpun kita wafat, kita wafat dalam keadaan puncak kebaikan kita, dalam keadaan husnul khatimah.